Surah As-Sajdah Bismillahirrahmanirrahim ألف لام ميم Alif Lam Mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ngadakan Al-Quran? Tidak, Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi oleh orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم Yang demikian itu, karena dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang maha perkasa, maha penyayang. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين Dia memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan, dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari air mani, saripati air yang hina. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون Dan mereka berkata, Apakah apabila kami telah hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan, mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون Dan alangkah ngerinya, jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah tetap perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون Maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu telah melupakan pertemuan pada harimu ini. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya dan mereka tidak menyombongkan diri. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang fasik? Mereka tentu tidak sama. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل Dan sungguh, kami telah anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran. Dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Dan mereka meyakini ayat-ayat kami. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Sesungguhnya Tuhanmu, Dia memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan? أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus? Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين Dan mereka bertanya, Kapankah kemenangan itu datang jika engkau adalah orang yang benar? قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang kafir dan mereka tidak diberi penangguhan. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah. Sesungguhnya mereka juga menunggu.